سورة الانفطار بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت Apabila langit terbelah وإذا الكواكب انتثرت dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan وإذا البحار فجرت dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan ya غرك بربك الكريم wahai manusia apakah yang telah memperdayakanmu sehingga berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pengasih الذي خلقك فسواك فعدلك yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang في أي صورة ما شاء ركبك dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki dia menyusun tubuhmu كلا بل تكذبون بالدين sekali-kali jangan berbuat begitu bahkan kamu mendustakan hari pembalasan وإن عليكم لحافظين dan sungguh, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Kiraman katibin. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan وما هم عنها بغائبين dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu وما أدراك ما يوم الدين dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu ثم ما أدراك ما يوم الدين sekali lagi tahukah kamu apakah hari pembalasan itu يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.